بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى <clears throat> وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan Pembahasan kita dari Kitab Tafsir Yaitu dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan Karya Al-Allamah Al-Mufassir Al-Syeikh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. <clears throat> Pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Telah kita baca ayat ini dan telah kita baca juga sebagian penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Masih tersisa sebagian penjelasan Syekh yang belum kita baca.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 nanti akan dijelaskan bahwasanya khitab arah pembicaraan ini kepada Bani Israel yang ketika itu Al-Qur'an turun itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kuntum ketika kalian berkata Bani Israel yang ada pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an turun. Namun <clears throat> dikatakan sih sini ya Musa wahai Musa. Sedangkan ini adalah Bani Israel yang hidup di zaman Nabi Nabi Musa. Nanti akan, dijelaskan bagaimana e, perbuatan nenek moyang atau pendahulu Bani Israel itu dinisbahkan kepada Bani Israel yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Nanti akan dijelaskan tentang hikmah-hikmahnya. Bahwasanya perbuatan Bani Israel yang uh, hidup pada zaman Nabi Musa, iya. pendahulu-pendahulu mereka dinisbahkan perbuatan mereka itu kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang turun Al-Qur'an kepada mereka. Sehingga dikatakan di sini wa kultum dan ketika kalian padahal khitobnya adalah Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Al-Qur'an turun. Wa kultum ya Musa dan ketika dikata ketika kalian berkata wahai Musa, wahai Musa. Berarti ini Bani Israel yang dulu hidup pada zaman Nabi Musa. Lan nasbiru ala ta'amin wahidin. Kami enggak sabar, enggak tahan. Ya. Bosan, jenuh dengan satu makanan saja. Ya. <coughs> Yaitu makanan apa yang Allah anugerahkan kepada Bani Israel saat itu? Alman wasalwa. Apa itu alman? Nah, sebagian menafsirkan alman adalah makanan yang diperoleh tanpa susah payah. Ya jahe, jamur, roti dan yang lainnya. Sebagian menafsirkan alman adalah e, makanan yang berbentuk seperti cairan kental yang mirip dengan madu. Mirip dengan madu. Madu juga dikatakan sebagai makanan. Ya. Wasalwa dan pun salwa adalah apa kemarin? Burung kecil. Nah, yang dagingnya rasanya enak. Ini anugerah yang Allah berikan kepada atau nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel ketika itu. Allah berikan kepada mereka makanan yang enak, eh, yang seperti madu, kemudian burung yang dagingnya enak. Eh. Allah berikan nikmat ini kepada Bani Israel, tetapi mereka <clears throat> Naam, kurang dalam mensyukuri nikmat ini. <clears throat> Sehingga mengatakan wahai Musa, kami bosan. Ya, kami nggak tahan, nggak sabar dengan satu makanan saja yaitu alman wasalwa. Ya. Dua makanan ini dikatakan sebagai satu makanan saja. Maka fad'u lana rabbak. Maka berdoalah kepada Rabbmu wahai Musa untuk kami. Yukhrij lana mimma tumbitul ardu agar Rabbmu mengeluarkan untuk kami dari makanan-makanan yang ditumbuhkan oleh bumi. Membak liha seperti sayur-sayuran, wa kisaiha ketimunnya, wa fumiha bawang putihnya, wa adasiha kacang-kacangannya, wa basoliha dan bawang merahnya. Ini yang diinginkan oleh Bani Israel. Padahal telah ada makanan yang lebih baik dari ini. Maka apa kata Nabi Musa? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair? Apakah kalian ingin mengganti yang baik ini yaitu almanna wasalwa diganti dengan yang lebih rendah, yang lebih jelek? atau diganti yang lebih rendah dari itu eh ihbitu misra fa innalakum mas'altum maka pergilah ke suatu negeri atau suatu kota maka niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian minta artinya kalau tadi sayur mayur ketimun bawang putih bawang merah kacang-kacangan dimanapun kalian akan dapati di negeri ini ada di negeri itu ada ya mudah untuk mendapatkannya. Nah, <clears throat> waduribat alaihimudz wal maskana Dan akhirnya ya, mereka ditimpa dengan zillah. karena sebab perbuatan tadi mereka ditimpa dengan zillah, kerendahan, wal maskanah kehinaan atau kefakiran. Waba'u bighadabin minallah bahkan mereka mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika biannahum kanu yakfuruna biayatillah. Yang demikian itu terjadi mereka mendapat kehinaan, kenistaan, murka dari Allah dan seterusnya karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtuluna an-nabiyina bighairil haqq dan mereka membunuh para nabi bighairil haqq tanpa hak. Namun bukan berarti ada e, perbuatan membunuh nabi dengan hak. Tidak ada. Hanya saja ini sebagai tambahan Eh, atau penekanan buruknya perbuatan membunuh Nabi. Ya. <clears throat> Yang demikian itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan memburu, membunuh para nabi. Bighairil tanpa dengan hak. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan yang demikian itu terjadi karena mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun dan karena mereka ya'tadun melampaui batas. Sehingga mereka tertimpa kehinaan, kerendahan ya, dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Kita baca sisa penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. <coughs> Wa'lam, ketahuilah kata Syekh, anna al-khitab fi hadhihi al-ayat li ummati Bani Israil alladzina kanu mawjudina waqta nuzulil Qur'an. Ketahuilah bahwasannya arah pembicaraan ya, di dalam ayat-ayat ini adalah kepada umat Bani Israel yang ketika itu ada ketika Al-Quran diturunkan. Itu Bani Israel yang ketika itu Al-Quran pada masa mereka turun. Itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini khitab eh, arah pembicaraan dalam ayat ini untuk mereka. Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an turun ketika itu. Ya. Wahadhil afal al madkuro sedangkan <clears throat> perbuatan-perbuatan yang disebutkan tadi ya, itu mereka um, ingin mengganti nikmat yang lebih baik dengan nikmat yang lebih rendah ya Perbuatan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa. Perbuatan-perbuatan disebutkan tadi khutibu biha ya, diarahkan kepada mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi padahal perbuatan tersebut dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya tetapi perbuatan itu juga ditujukan atau diarahkan kepada umat-umat e, Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khutibu biha wahiyya fi'lu aslafihim Padahal itu adalah perbuatan pendahulu-pendahulu mereka. Wa nusibat lahum dan dinisbahkan kepada mereka lifawaid adidah. Dinisbahkan perbuatan ini kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallam. Ya. Lifawaid adidah karena faidah-faidah yang banyak. karena faidah-faidah yang yang banyak. Nah. <coughs> ya? Mahum? jadi dalam Al-Quran ini dikatakan e, arah pembicaranya itu adalah kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Namun perbuatan yang disebutkan adalah perbuatan pendahulu-pendahulu mereka, ya, yang hidup pada zaman Nabi Musa Alaihissalatu Perbuatan pendahulu-pendahulu mereka dinisbahkan kepada perbuatan anak keturunannya. Nah, itu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Al-Quran turun. Karena ada faedah-faedah yang banyak. Ya. Di antaranya minha kata Syekh <clears throat> annahum kanu yatamaddahun wa yuzakkuna anfusahum. Yang demikian karena mereka <clears throat> Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu mereka mensucikan diri-diri mereka sendiri. Ya. Mereka merasa benar. Merasa suci. Mereka mensucikan diri diri mereka sendiri. Wa fadlhum fadlahum ala Muhammad wa man aman Nabi Dan mereka menyangka, menduga lebih baik ya, lebih utama daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fabayyana Allahu min ahwali salafihim. Maka Allah menjelaskan bagaimana kondisi pendahulu-pendahulu mereka. Ya, pendahulu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pendahulu mereka? Ya. <clears throat> Yaitu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Karena mereka merasa suci, ya, merasa benar dan merasa lebih utama, lebih baik daripada Muhammad dan para pengikutnya, maka Allah jelaskan kondisi pendahulu mereka. Alati takarrorat indahum yang telah naam tetap di sisi mereka. Itu kebiasaan atau keadaan dan kondisi mereka. Ma bihi likulli ahadin minhum annahum laisu min ahli sabr wa makarimil akhlaq. Allah menjelaskan tentang kondisi dan keadaan pendahulu-pendahulu mereka yang dengan ini ya, maka akan jelas bagi setiap orang dari mereka ya, akan jelas naam bahwasanya setiap dari mereka ya, laisu ahli sober bukan dari ahli sober ya. penjelasan Allah ini menunjukkan bahwasannya Bani Israel ya, Laisu min ahli sabr ya. Bahwasanya mereka <coughs> Laisu min ahli sabr Bukan orang yang bisa untuk bersabar ya. Wa makarimil akhlak Dan bukan dari orang-orang yang memiliki akhlak yang baik Yang mulia Wa ma'alil a'mal Dan bukan dari orang-orang yang memiliki amalan yang mulia Yang diantara contohnya tadi Gak sabar dengan nikmat yang lebih baik Al-manna wa salwa Sehingga ingin mengganti dengan Yang lebih rendah dari itu Dan juga banyak yang lainnya dari e, Kelakuan atau perbuatan Bani Israel ya, Terhadap Musa alaihissalam. wassalam Penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi dan keadaan pendahulu Bani Israel ini menjelaskan bahwa mereka itu bukan ahli sabar, bukan orang yang bisa untuk sabar. Bukan orang yang naam berakhlak mulia dan bukan orang-orang yang memiliki amalan yang mulia. Fa idza kanat hadhihi halatus salafihim atau halatah salafin jika demikian kondisi pendahulu mereka ya, kondisi pendahulu Bani Israel ma'a annal madhannata annahum awla wa arfa halatan mimman ba'dahum bersamaan dengan mereka menduga atau mengira bahwasanya mereka lebih baik, lebih utama, lebih tinggi ya kondisinya daripada umat-umat setelah mereka Fakaifa bil mukhatabin? Maka bagaimana lagi dengan kondisi dan keadaan Bani Israel yang diarahkan pembicaraan ini kepada mereka. Ya, para mukhotobin itu Bani Israel yang diarahkan pembicaraan ini kepada mereka. Faham maksudnya? Nah, Bani Israel, ya, pendahulu Bani Israel, mereka kondisinya seperti ini, nggak sabaran, kemudian nggak bukan yang memiliki akhlak yang mulia, bukan orang-orang yang memiliki amalan yang mulia ya. Nah, namun mereka mengaku lebih utama, lebih tinggi, lebih baik kondisinya daripada umat-umat setelahnya. Ya. Nah, ini kondisi mereka pendahulu pendahulu Bani Israel. Maka bagaimana lagi dengan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang turun Al-Quran kepada mereka? kondisi salafnya aja seperti ini, pendahulunya seperti ini. Maka bagaimana dengan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? <coughs> Kemudian waminha dan diantaranya juga <coughs> diantara faidah bahwa perbuatan pendahulu Bani Israel itu dinisbahkan ya kepada perbuatan Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam minha diantaranya anna ni'matullah 'alal mutaqaddimin minhum nikmatun wasilatun ilal mutaakhirin di antara faedahnya adalah bahwasannya nikmat Allah yang diberikan kepada orang-orang terdahulu dari Bani Israel itu adalah juga nikmat yang sampai kepada orang-orang yang belakangan dari Bani Israel. Ya. Wa nikmatu 'alal aba, nikmatun 'alal abna dan nikmat yang Allah berikan kepada para bapak-bapak, ya, orang tua, itu juga nikmat yang sampai atau diberikan kepada para anak-anak keturunannya. Fakhutibu biha sehingga mereka na'am eh, atau arah pembaca arah pembicaraan ini kepada mereka sehingga arah pembicaraan ini juga naam kepada kepada mereka mereka yang menjadi mukhatab li'annaha ni'amun tashmaluhum wa ta'ummuhum karena nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat-nikmat yang mencakup mereka juga dan meliputi mereka juga ya walaupun itu turunnya pada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa tapi nikmat itu juga mencakup Bani Israel yang hidup setelahnya. <clears throat> Sehingga jika kondisinya seperti ini sehingga nggak bingung lagi, ya. nggak bingung ketika e, dikatakan di sini wa idkultum ya Musa ya. dan ingatlah ketika kalian Siapa yang diajak bicara? Hah? Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi. Ya. Tapi setelahnya, ya Musa, wahai Musa, ya, kami nggak sabar dengan satu makanan almanna wasalwa. Ya, pengen yang ini, pengen yang itu. Ya. ya Musa, wahai Musa, berarti ini apa? Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Bani Israel pada zaman Nabi Musa. Nah. Tetapi dikatakan sih wa kultum ketika kalian wahai bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika kalian mengatakan wahai Musa, nah, padahal ini perbuatan pendahulu mereka. Ya. yang demikian karena sebabnya tadi, diantaranya tadi yang pertama, kemudian yang kedua. Yang pertama tadi karena Bani Israel mereka merasa suci, merasa benar dan merasa lebih utama daripada Muhammad dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Allah menjelaskan bagaimana kondisi pendahulunya. Ya, pendahulunya seperti ini. Maka apalagi yang setelahnya. Nah, yang masih bersikukuh eh, dengan agama pendahulunya. Ya, bersikukuh dengan naam kekeliruan. Ya. Yang kedua tadi apa? Karena nikmat yang Allah berikan kepada pendahulu ya, Itu adalah nikmat yang sampai kepada orang yang belakangan Nikmat kepada orang tua, aba, bapak Itu nikmat yang sampai kepada anak Nah dan seterusnya Sehingga dinisbahkanlah kepada mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam karena nikmat-nikmat tersebut juga meliputi mereka dan mencakup mereka. Wa minha dan diantaranya anal khitab lahum bi af'ali ghairihim bahwasannya al khitob lahum arah pembicaraan kepada mereka Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Padahal kelakuan tersebut, perbuatan tersebut adalah perbuatan selain mereka, perbuatan orang lain, itu perbuatan pendahulunya. Ya. Mereka yang dihitop, yang diarahkan dalam pembicaraan, padahal perbuatannya adalah pendahulunya, perbuatan orang lain. Mimma dulu ini menunjukkan ala anal al mujtami'ata ala dinin, bahwasanya umat yang bersatu di atas agama, satu keyakinan, Tatakafalu wa tatasaadu. Mereka saling menanggung dan saling menopang. Ya, karena satu agama, satu keyakinan. Ala masalihiha. Mereka saling menanggung dan saling menopang atas kemaslahatan. Ya, kemaslahatan naam umat tersebut. <coughs> Hatta ka'anna mutaqaddimahum wa mutaakhirahum fi waqtin wahid. Sehingga seolah-olah orang yang terdahulu dengan orang yang belakangan hidup dalam satu waktu. Karena mereka bersatu dalam satu a, agama. Ya, sehingga seolah-olah yang pendahulunya dengan yang terakhirnya dalam satu waktu. Wa al min ba'dihim haditsan min al Dan seakan-akan atau seolah-olah e, kejadian yang ter, e, yang dilakukan sebagian mereka itu adalah kejadian yang dilakukan oleh semuanya. Nah, kejadian tadi, perbuatan tadi dilakukan oleh siapa? Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Nabi Musa. Karena ya Musa, wahai Musa dan seterusnya. Nah, kejadian atau perbuatan yang dilakukan oleh sebagian mereka yaitu Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Musa itu juga perbuatan minal jami yang dilakukan oleh semuanya mencakup yang hidup Bani Israel pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Karena mereka saling menopang, saling menanggung eh, atas kemaslahatan. Kemaslahatan enam umat tersebut, ya, umat Bani Israel yang bersatu di atas agama. Li'anna ma ya'maluhu ba'duhum minal khair ya'udu bimaslahatil jami'. Karena perbuatan kebaikan yang dilakukan sebagian Bani Israel itu kembali kebaikannya dan maslahatnya kepada semua semuanya. Nah, jadi kebaikan yang dilakukan oleh sebagian mereka itu kembali maslahatnya kepada semua mereka. Ya, kembali kepada mereka seluruhnya. Dan wa ma ya'maluhu minasyarr ya'udu bi jami' keburukan yang dilakukan oleh sebagian dari mereka itu kembali nah mudorotnya juga kepada kepada mereka semuanya jadi kemudorotan atau kejelekan keburukan dilakukan sebagian eh, mudorotnya itu kembali ke ke semuanya nah, kebaikan yang mereka mereka lakukan atau yang sebagai yang dilakukan oleh sebagian mereka kembali ke semuanya kebaikannya, maslahatnya. Demikian pula kejelekan dan keburukan dilakukan sebagian mereka, ya, itu mudorotnya kembali kepada semuanya. Nah. <clears throat> Karena mereka berada di atas agama yang satu. Ya. <clears throat> minha dan diantaranya anna af'aluhum aktsaruha lam yunkiruha antara sebab eh, perbuatan Bani Israel terdahulu ya, itu dinisbahkan kepada Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika itu Al-Quran turun ya, kepada mereka karena perbuatan-perbuatan mereka ya, perbuatan-perbuatan dilakukan oleh Bani Israel pada zaman eh, Nabi Musa Bani Israel yang terdahulu itu mayoritasnya tidak diingkari oleh Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mengingkari, menyetujui. Akhirnya disamakan. Ya. Waradi bil maksiyah syarikun lil asi. Orang yang rito dengan suatu kemaksiatan, maka dia bersyarikat dengan kemaksiatan tersebut. Orang yang ridho ya, dengan satu kemaksiatan, walaupun dia nggak melakukannya, maka dia berserikat dengan kemaksiatan tersebut. Nah, seperti Bani Israel tadi. Siapa yang melakukan perbuatan tadi? Pendahulunya, ya. Nah, kemudian Bani Israel yang hidup pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak keturunan mereka ridho dengan pendahulunya. Maka syarikun dengan mereka, berserikat dengan dengan mereka, dengan pendahulunya ar radibil bil ma'siyah syarikun lil 'asi. <coughs> Orang yang ridho dengan satu kemaksiatan maka dia berserikat dengan orang yang berbuat kemaksiatan tersebut. Ila ghairi dzalika minal hikamil lati la ya'lamuha illallah dan yang lainnya dari hikmah-hikmah dan faidah-faidah yang banyak yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Selesai dari penjelasan ayat yang ke-61 dari surah Al-Baqarah. Nah, wa id kuntum ya Musa lan nasbiru ala tu'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kisaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha ila akhiril ayat. Nah. <clears throat> Taib satu ayat demi satu ayat. Ya. Nah, kita pelajari, kita bahas, kita baca, ya, kita fahami. Ya. Nah, biinillah. Ya. Akan menjadi berkah. Ya. daripada sekali banyak ya, tetapi kita tidak memahaminya. Nah, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain ya, kebiasaan mereka mereka tidak berpindah dari satu ayat ke ayat berikutnya sampai mereka faham, mengerti. Ya. Dengan ayat tersebut baru pindah ke ayat yang berikutnya. Sehingga mudah-mudahan eh, apa yang kita lakukan ini adalah sebagai bentuk mengikuti metode dan cara mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam memahami ayat <clears throat> ayat-ayat Allah subhanahu wa taala ya. sedikit demi sedikit pelan-pelan satu ayat dua ayat dan seterusnya nah, dan kita niatkan sampai selesai ya kita niatkan sampai selesai. Nah, walaupun ini baru ayat yang ke-61 ya. Masih ribuan ayat lagi. Cuman kita niatkan sampai selesai sehingga mudah-mudahan jika kita meninggal dalam keadaan belum selesai, mudah-mudahan pahalanya pahala sampai selesai. Nah, innamal a'malu binniyah. Nah. Baik. <clears throat> dan juga dalam rangka untuk mencari kemuliaan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan majelis ini termasuk naam yang tersebut di dalam hadis. Nah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik. Nah, Taib kita cukupkan sampai di sini. Ya. Naam kitab dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan pada ayat yang ke-62 dan seterusnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.